Sudah kita ambil dua bagian dari fiil-fiil yang merupakan akhwat kana. Bagian yang pertama yaitu apa? Yang beramal merafakkan isi menasabkan khabar tanpa syarat. Apa saja fiil-fiilnya? Kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, sara dan laisa. Ya. Dan terkadang fiil-fiil ini ya datang dengan makna apa? Dengan makna sara. Ya. Apa maksudnya dengan makna sara? Hmm? Ya, tidak lagi di dalamnya mengandungi keterangan-keterangan waktu yang dikandungi pada yang sebelumnya. Ya, makna yang sorok, tahawul. Ya, perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadilah kalian ya dengan sebab nikmat Allah Subhanahu wa taala bersaudara. Sebelumnya bagaimana? Saling bermusuhan satu sama lainnya. Berubah dengan sebab nikmat Allah, mereka menjadi bersaudara. Tidak ada di situ keterangan waktu subuh. Ya. Itu yang dimaksud dengan apa? Makna soro. <clears throat> Kemudian yang kedua sudah diambil pula ya yaitu apa? Yang beramal dengan amalan ini dengan syarat apa syaratnya? Agar didahului oleh nafi atau nahi atau doa. Apa saja fiilnya? Zala, fatia, bariha. Ya. ya. Kemudian bagaimana dengan contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf." Di situ tidak ada yang mendahului dari nafi, nahi atau dua? Ah, jawabannya bagaimana? Ya, di situ ada nafi yang apa? muqaddar, ditakdirkan saja. Aslinya la tafta'u. Ya. La tafta'u. Jadi zala, fatiha, bariha, infakka itu adalah fiil-fiil yang maknanya nafi. Ya. Kemasukan nafi berubah menjadi isbat makanya diterjemahkan dengan terus menerus selalu ya. tidak diterjemahkan tidak selalu ya diterjemahkan dengan senantiasa selalu karena zala itu adalah fiil yang maknanya itu manfi dimasuki oleh manfi pula maka berubah menjadi maknanya apa isbat penetapan senantiasa terus menerus Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga atau sebelum dilanjut barangkali ada yang mau ditanyakan, ada yang belum paham pada pembahasan sebelumnya. <clears throat> ada? Ya. Ya, Allah alam dicek dulu. <laughs> ya dicek, ya. Dibuka dari awal sampai akhir. <laughs> ya, yang jelas ya bahwasanya fiil-fiil tadi kadang datang ya bersama keterangan waktu yang ada padanya terkadang dia bermakna sorok ya dilihat konteksnya ya kita bisa mengetahui bahwasanya di situ amsa ataupun apa asbaha bermakna sorot atau bukan ya dilihat konteksnya kalau dikatakan asbaha zaidun nasyita di situ asbaha mananya apa bermakna sorot atau bukan asbaha zaidun nasyiton Bermakna waktu subuh ya kan? Di pagi hari Zaid semangat gitu kan. Baik. والثالث ما يعمل هذا العمل بشرط أن تتقدمه ما المصدرية الظرفية وهو دام نحو ما دمت حيا فسميت ما هذه مصدرية لأنها تقدر بالمصدر وهو الدوام وسميت ظرفية لنيابتها عن الظرف وهو المدة yang ketiga dari akhwat kana adalah apa yang dia beramal dengan amalan ini sama amalannya menofakkan isim menasobkan khabar tapi dengan syarat syaratnya adalah agar dia didahului oleh ma'al masdariyah ya ma'al masdariyah yang dia melebur bersama yang setelahnya menjadi masdar. Kemudian al ma yang mengandung makna zorof keterangan waktu. Ya. Wahwa dan dia ada atau dia dia hanya satu fiil yaitu dama. nahuma ma dumtu hayya, madumtu hayya. Eh, Sumiyat mahadihi masdariyatan nahatu tuqaddaru bil masdar dan ma ini disebut dengan ma masdariyah karena ma ini ditakdirkan bersama masdar. Ya. Ataupun tuqaddar bil masdar karena ma ini ditakdirkan menjadi masdar ya bersama yang setelahnya. Masdarnya adalah ad nah, itu. Madama masdarnya ad-dawam. Dama ya dumu dawam. Wasumiyat dharfiyah dan ma ini juga disebut dengan ma dharfiyah. Kenapa linia batiha ini dharfi? Karena ma ini menggantikan dari dharf. Yaitu mudah. Ya. Dan nak dama itu fungsinya ataupun maknanya adalah litauqiti amrin di muddati thubuti khabariha li fa'iliha. Litauqiti amrin litauqiti amrin di muddati thubuti khabariha li fa'iliha. Untuk menetapkan waktu satu perkara menetapkan waktu dari satu perkara selama ya selama tetapnya khobar bagi fa'il menetapkan waktu satu perkara selama tetapnya khobar bagi fa'il nah coba kita terapkan definisi ini dengan contoh wa awsani bis salati wa zakati madum tuhayya ucapannya siapa ini Nabi Isa alaihissalam dan Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepadaku dengan salat dan zakat madumtu hayya selama saya hidup. Di sini faedah dari madama adalah menetapkan satu perkara. Apa di sini perkara yang ditetapkan? Yaitu as waszakah wa zakah. Wasiat berupa as waszakah wa zakah. Dan ditetapkannya wasiat ya berupa sholat dan zakat ini selama tetapnya khobar khobarnya mana hayya ya selama tetapnya khobar bagi fa'il fa'ilnya ta berarti ditetapkan as-shalah wa zakah selama beliau hidup gitu kan selama beliau hidup itu mana tauqid amrin bimuddati thubuti khabariha li fa'iliha menetapkan waktu atas satu perkara selama tetapnya khobar bagi fa'ilnya. Ya, kalau pada contoh uh, eh, <clears throat> la ajtahidanna ya fi darsi madumtu taliba misalkan. Ya, saya akan sungguh-sungguh ya pada pelajaran saya selama saya sebagai seorang santri. Di sini apa itu perkara yang ditetapkan waktunya? Al-ijtihad. Nah, al-ijtihad ini ditetapkan selama apa? Selama saya sebagai polib gitu kan. Arabnya ya pada contoh madum tu bagaimana ma ma masdariyah borfiyah ya tasfikul fi'la ba'daha masdar melebur fi'il yang datang setelahnya menjadi masdar membentuk fi'il yang setelahnya menjadi masdar tasbikul fi'la ba'daha masdaron tasbikul fi'la ba'daha masdaron membentuk fi'il yang setelahnya menjadi masdar dumtu dama fi'lun madin ta'malu amala kana beramal seperti amalannya kana ترفع الاسم وتنصب الخبر khabar ضمير متصل في محل رفع اسمها حيا خبرها hmm. Dan telah disebutkan tadi bahwasanya ma ini disebut dengan ma masariyah karena dia ditakdirkan bersama fiil yang setelahnya menjadi masdar. Ya, dan fiil yang setelahnya itu disebut dengan silahnya silahnya ini namanya apa ma disebut dengan apa mausulul harfi ya. mausulul harfi mausul yang berupa huruf ada mausulul ismi ya. seperti allazi allati itu mausulul ismi kalau ma di sini mausulul harfi sama juga dia butuh kepada silah sebagaimana mausulul ismi Mausulul harfi pun butuh kepada silah. Jadi asal dari madum tuhaya, asal dari madum tuhaya adalah mudata madum tuhaya. Ya, mudata madum tuhaya. Asal dari madum tuhaya adalah mudata madum tuhaya. Bagaimana bisa menjadi madum tuhaya? Prosesnya adalah pertama dibuang mudofnya yaitu mudah. Ya, tad, jadi saya ulangi madum tuhaya aslinya apa? Mudata madum tuhaya selama saya hidup. Bagaimana bisa menjadi madum tuhaya? prosesnya adalah pertama dibuang mudofnya itu mudahnya. Ya. Kemudian mudof ilaihnya yaitu ma dan silahnya dumtu itu menduduki posisi mudof yang dibuang dalam hal nasab sebagai vorof, ya. Kemudian dilebur. Ya, dilebur bersama dama menjadi masdar yang ubi failehi al mudah yang mudah diubahfahkan kepadanya sehingga jadilah takdirannya mudata dawami hayyan ya, mudata dawami hayyan Jadi kalau ditanyakan madum tu hayya takdirannya apa? Muddata dawami hayyan. Ya, muddata dawami hayyan. Tadinya muddata madum tu hayya, ya kan? Muddata madum tu hayya dibuang mudahnya. Karena mudahnya dibuang, maka madum tu itu menduduki posisi mudah yang mansub. Setelah itu baru dilebur. Ma bersama dumta ya menjadi apa? menjadi masdar. Ya. Karena di situ mengandung makna waktu dzaraf maka jadilah takdirannya mudata dawami hayyan. Ya, kemudian yang lebih penting adalah bahwasanya madama ini madama butuh kepada amil yang mendahuluinya. Madama butuh kepada amil yang mendahuluinya. Tidak boleh kita mengatakan ibtidaan langsung misalkan madum tu madum tu poliban misalkan. Ya. Tanpa ada amil yang disebutkan sebelumnya nggak boleh. Berbeda dengan yang sebelumnya. Mazala mafatiha boleh kita katakan mazil tu misalkan poliban ibtidaan boleh tapi kalau madama itu nggak boleh ibtidaan di awal kita langsung katakan madum tu toliban nggak boleh. Kenapa? Karena dia butuh amil. Kan dia ditakwil menjadi masdar. Yang namanya masdar tu mufrad kan. Ya. Ya amilnya bisa berupa jumlah ismiyah. Contohnya Zaidun qaimun madum madum tu qaiman. Ya. Zaidun qaimun madum tu iman. Zaidun qaimun madumtu qaiman. Zaid akan berdiri selama saya berdiri. Dia di sini kan ambilnya Zaidun qaimun jumlah ismiyah. Hmm. Atau ambilnya jumlah fi'liyah. Seperti dalam ayat yang telah disebutkan. Ya. Wa usani mis salati wa zakati madumtu hayya Kemudian seandainya dama ataupun madama tidak diiring oleh ma, maka isim yang mansub setelah ataupun maka isim yang mansubnya itu dijadikan sebagai hal. Contohnya dama zaidun sohihan. Dama zaidun sohihan. Di sini kan gak ada maknya. Maka sohihan itu di Arab sebagai apa? Hal dari zaid bukan sebagai isim dama. Kenapa? Karena dia sudah tidak lagi beramal seperti amalannya Karena, karena tidak ada di situ apa maknya masariyah dan zarfiyah Ya, sebelum dilanjut ada yang mau ditanyakan tentang dama. pokoknya takdirannya seperti itu mudata dawami hmm. madung tuh takdirannya mudata dawami <clears throat> Ya, kemudian wa yajuzu fi khabari hadhil af'al an yatawassata bainaha wa bain ismiha. Nahu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin yang kemarin ditanyakan nih. Ya. Dan boleh pula pada khobarnya fi'il fi'il ini Boleh pula pada khobarnya fi'il fi'il ini an yatawassapo bainaha wa bainasmiha. Untuk khobarnya berada di tengah-tengah antara fi'il-fi'ilnya dengan isimnya. Boleh khobarnya fi'il-fi'il ini untuk diletakkan di tengah-tengah antara fi'il-fi'ilnya dan isim-isimnya. Contohnya wakana hakon alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan alaina nasrul, nasrul mu'minin. Adalah kewajiban atas kami menolong kaum mukminin. Di sini haqqan adalah khabarnya kana. Diletakkan di tengah-tengah antara fiilnya itu kana dengan isimnya nasrul mu'minin. Boleh. Irobnya jelas ya. Coba di Irob kana. Fi'il madin. Naqis. Ya. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar haqqan خبر كان مقدم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظهر على آخره علينا جار مجرور متعلق ب صفة حقا نصر المؤمنين نصر يا اسم كان مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة ظهر على آخره المؤمنين وهو نصر مضاف المؤمنين مضاف إليه Juga contoh yang lain ucapannya penyair, falaisa sawaan alimun wa jahulun. Ya, falaisa sawaan alimun wa jahulun. Adapun terkait dengan laisa, ya, apakah boleh di situ khobarnya diletakkan di tengah-tengah ada khilaf. Falaisa sawaan alimun wa jahul. Ya, tapi dari Bashir ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya boleh ya untuk kita letakkan khabarnya laisa di tengah-tengah. I'rabnya juga jelas ini. Iya. Wa yajuzu an yataqaddama akhbaruhunna alaihinna illa laisa wa dama ka aliman kana Zaidun. Ya. Oh, ini beda. Dan boleh khobar-khobarnya mendahului fiil-fiilnya kecuali laisa dan dama. Ya. Boleh khobar-khobarnya mendahului fiilnya kecuali laisa dan dama ini yang dimaksud. Tadi nggak ada khilaf ya. Ini ada khilaf boleh khabar-khabarnya mendahului fiil-fiilnya kecuali laisa dan dama. Pada laisa ada khilaf. Pada dama itifak. Ya. Kaqauli kaqaulika aliman kana Zaidun, aliman kana Zaidun. Ya, Rabnya jelas. Aliman khabar kana muqaddam. Mansub wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahiru ala akhirih. Kana fi'l madin naqis tarfa'u al-isma wa tansibul khabar. زيد اسم كان مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره sebagian yang melarang untuk khobar laisa didahulukan dari laisa ini karena mengiaskan dengan khobarnya asa sebagaimana khobarnya asa tidak boleh didahulukan dari asa ya kata mereka demikian pula khobarnya laisa kenapa disamakan dengan asa karena ada ilah yang sama ada alasan yang sama yaitu masing-masing dari asa dan laisa itu fil yang jamid filnya jamid jadi lemah kekuatannya untuk bisa apa beramal pada khobarnya yang didahulukan Tapi yang lain membolehkan. Ya, sebagian ulama ahli nahu menukilkan pendapat orang Basrah, Sibawai, As-Sirafi dan Al-Farisi tentang bolehnya mendahulukan khobarnya Laisa. Ya, karena Laisa itu fi'il. Sedangkan makmulnya fi'il hukum asalnya boleh didahulukan. Ya. Adapun pada dama itu dengan kesepakatan ahli nahu bahwasanya khobarnya tidak boleh didahulukan. Hayyan misalkan madumtu nggak boleh. La usahib Muhammadan hayyan madumtu nggak boleh. Kemudian sebelum dilanjut ada yang bertanya kan Eh, nggak ada walitasarifi هذه الأفعال من المضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل ما للماضي من العمل نحو حتى يكونوا مؤمنين قل كونوا حجارة ya, siapa yang tahu i'rabnya malil madi walitasarifi hadhil af'al min al mudhari'i wal amri wal masdari wasmil fa'il malil madi min al min al amal i'rabnya apa mak Hah? Apa Irobnya? Ya Marwan. Ma, Irobnya ya apa? Sebagai apa? Hah? Ya, Ki. Apa, Ki? Antum? Sebagai? Mubtada. Ahsan. Mubtada muakhar. Iya, mubtada muakhar. Khabarnya mana? litasorifi litasorifi litasorifi <clears throat> dan yang bertasoruf yang diambil dari fiil fiil ini dari mudoreknya ataupun amernya ataupun masdarnya ataupun isim fa'ilnya adalah seperti pada fiil madinya dari amalan maksudnya yang bertasoruf dari fiil fiil ini juga beramal sebagaimana fiil madinya Fil mudoranya beramal, fil amarnya beramal, masdarnya juga beramal, isim fa'ilnya beramal. Ya sebagaimana beramalnya fil madhi. Di sini dicontohkan ya hanya dengan dua contoh. Hatta yakunu mu'minin, hatta yakunu mu'minin. I'rabnya bagaimana? Hatta harfu ghayah wa nasbin. Yakunu fil mudhari' mansubi hatta wa alamatu ataupun bi Hah? An mudmarah wujuban atau hatta? Hah? Iya, ya sebagian ada yang mengatakan dari hatta, ada khilaf. Ya, di an mudmarah wujuban mana hatta? Yang lain mendapat kufah hattanya sendiri yang menasabkannya. Ya wa alamatu nasbihi hafu an-nun. Ya, al-waw dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafin ismu yakun. Al-alif lil fariqah mu'minin khabar yakun marf mansub alamat nasbihi al-aliya niyabah anil fathah li li'annahu jamu mudzakkarin salim. Ya. Kemudian berikutnya kul kunu hijarah. Kul kunu hijarah. A'ribu di Rabb kul fil amrin mabni ala sukun. Wa fa'iluhu Pamir mutasilfihi fihi wujuban takdiruhu anta. Kemudian kuno, hilu amrin mabni apa mabni ala hafin nun. Iya. Terus alwau. Pamir mutasil mabni ala asukun fi mahalli rafin ismu ismu kana iya. Hijaratan khabar kana man subu alamat al-fathah adh-dhahira ala akhirih. Ya. Adapun contoh beramalnya masdar ataupun yang bertasarruf darinya berupa masdar adalah a'jabani kaunu Zaidin sadiqaka. A'jabani kaunu Zaidin sadiqaka. Ya, di sini kaun masdar dari kana. Beramal dia. Coba di Arab a'jabani فعل ومفعول به أعجب فعل ماض مبني على الفتح نون للوقاية أليا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به كون فاعل مرفوع علامة رفه ataupun kaunu adalah apa? Iya. Hmm. Ataupun fa'il yang mutasarrif min kana. فاعل مرفوع وعلامة رفيع الضمة الظاهرة وهو متصرف من كان ya tarfa al isma tansibul khabar wa huwa mudhaf di sini zaidin mudhafun ilaih ya majrur mahallan apa majrur lafdhan wa marfu mahallan ya zaidin mudhafun ilaih majrur dia sebagai ismu kaun isimnya kaun yang dijarkan sadiqaka khabar kaun khabar kaun mansub wa alamat nasbi al-fathah al-zahiru ala akhir wa huwa mudaf al-kaf damir muttasil mabni al-fath fi mahalli jari mudaf ilaih faramal a'jabani kaunu zaidin sadiqok meskipun di sini isimnya kaunnya mudaf ilaih majrur tapi dia secara makna merupakan isimnya kaun kemudian contoh dari isim fa'il adalah Zaidun kainun akhaka. Zaidun kainun akhaka. Irobnya dari mana Zaidun kainun akhaka? Zaidun mubtada marfu bil ibtida wa alamatu rafihi ad-dhamma adh-dhahiru ala akhirih kainun khabar ya marfu wa alamatu rafihi ad-dhamma adh-dhahiru ala akhirih wa huwa mutasarrif min kana. Ya, aina ismuha? Ismi mana? Hah? Tamir? Ya. Mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa. Akhaka khabar ya kana man subala mad nasbihi al-fathah niyabah al-fathah al-alif niyabah al fathah li'annahu minal minal am minal af apa minal asmail khamsah wa huwa mudhaf kaf mudhaf ilaih Ya. Ya, sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ada yang? Sama malanya. Merofakan isi menasung khobar. Iya. Yang beda mana contohnya? Oh iya. Ya itu sama beramal. Kain ini si fa'il. Amalannya apa? Merofakan isi misinya apa? Baminu satir. hua takdirnya. Khobarnya mana? Ahok gitu kan. Sama amalannya. Ya. Hanya saja pada yang masar itu isimnya majrur. Ya isimnya majrur. Meskipun maknanya dia sebagai isim kaun. Sering kita dapatnya seperti ini ya. ya. Yang lain? Aliman. Iya, tadi kan dijelaskan tentang hukum bolehnya khobar-khobar mendahului fil-filnya kecuali laisa dan dama. Ya, kecuali laisa dan dama berarti selainnya boleh khobarnya didahulukan dari fil-filnya, Ya. Adapun pada laisa ada khilaf, sebagian melarang, sebagian membolehkan. Kalau pada dama ittifaq, tidak boleh untuk khobarnya mendahului madama. lain nggak ada? Ya. Apa? itu ya. Ya, lafaznya majur tapi maknanya dia hmm. isimnya gaun, Ya, sebagai isimnya gaun. Jadi setelah itu untuk carinya khobarnya, sudah ada isimnya itu majrur, cari khobarnya. misalkan zurtu apa ziarah kepada zurtu Muhammadan wa Zaidan likaunihima misalkan likaunihima apa likaunihima ini misalkan ya saya ziarah kepada Muhammad dan siapa tadi Zaid ya karena keduanya alim likaunihima gitu kan ataupun kaunuka kaunuka aliman ma'ruf mubtada itu ya kan kaunuka aliman ma'ruf keberadaanmu sebagai seorang alim ma'ruf kaunuka aliman isimnya kaf isimnya kadang majrur kalau master ya kalau master isimnya majrur gimana kalau yang bolehnya khobar itu berada di tengah-tengah, itu semuanya boleh. Pada laisa dan dakma dama juga boleh. Yang dilarang itu ketika mendahului pada dama karena di sini tidak dikecualikan. Ya, tidak dikecualikan. <clears throat> Tapi kalau ada penghalang, ya penghalang yang menghalangi untuk khobarnya ditaruh di tengah-tengah maka nggak boleh yaitu ketika timbul alabes kerancuan seperti karena Musa sodiqi karena Musa sodiqi di sini kan nggak jelas tuh rofa nasobnya maka ketika itu bagaimana yang pertama harus dijadikan sebagai apa isimnya yang kedua sebagai khobarnya itu hukum kan ya, tidak boleh pada contoh karena Musa sodiqi kita jadikan sodiqi sebagai isimnya, Musa sebagai khobarnya. Karena ada ilbas. Tidak ada korinah pula di, di sana yang menjelaskan bahwasanya Musa sebagai mutada apa isimnya ataupun sodiqi sebagai isimnya. Ya sebagian ada yang menyebutkan tempat di mana khobar itu wajib didahulukan dari isimnya. Ketika khobarnya dihasr. Sebagaimana disebutkan dalam Alfiyah. Wa khobarul mahsuri qaddim abada. Wa khobarul mahsuri qaddim abada. Khobar yang dihasr. Selalu, hendaknya selalu didahulukan. Jadi ya, antara contohnya maka hujjatahum maka hujjatahum illa angkolu. Surat apa ini? Al-Jasiyah ya. Maka hujjatahum di situ hujjatahum khobarnya didahulukan untuk hasar. Ya, ini mereka orang-orang kafir musyrik kalau tidak oleh para nabi tidak ada hujannya mesti ini. Gitu. Berdalil dengan para pendahulu mereka. Ya cukup sampai di sini. Subhanallah bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.